Sabda Pandita Ratu Sebuah serial sandiwara radio Persembahan PT Irawan Jaya Agung yang memproduksi obat sakit kepala puyir cap 19, obat kurap cap 19, sal cap 19, dan balsem cap beret. Sabda Pandita Ratu. Kau masih hidup, leh, Kau masih belum mati, Padrawati. Kau masih hidup, leh, Ayo, kosongkan tempat ini. Jangan ada yang berada di dalam pendopo. Ayo, semuanya keluar, keluar. Berikan kesempatan kepada anak Mas Mariamon. Ayo, keluar, keluar. Kita keluar semuanya, keluar, keluar, keluar. Sabda Pandita Ratu, sebuah kisah penuh dilema tragedi cinta anak manusia, perebutan tahta, mabuk harta dan duniawi, serta silaunya kehormatan, di mana keangkara murkaan meraja lela karena dendam yang membara. Kisah ini berlatar belakang berdirinya Singasari. Ken Aron, dialah pemuda yang merekup pahit getirnya kehidupan. Namun sebenarnya, dialah yang harus melaksanakan sabda-sabdanya. Perjalanan sengsaranya adalah awal untuk meraih keberhasilan, untuk menuju kejayaannya di saat Singasari berdiri. Kamu memperhatikan ujung pemilik kapal itu? Iya. Orang itu bernama Barat Maut. Dari mana paman bisa mengetahui namanya? Ya, di antara anak buahnya ada yang menyebut nama itu. Mengapa dengan orang itu Badrawati? Wajahnya seram paman. Hmm? Matanya hilang sebelah. Ada bekas luka yang melintang di keningnya. Mata yang hilang itu tentu akibat perkelahian. Kemudian tangan kanannya putus, paman. Tangan itu kemudian diberi kait, bukan? Iya. Ada bekas darah yang mengering pada kaitan itu, Paman. Tidakkah Paman memperhatikan hal itu? Hmm. Darah yang mengering itu artinya orang itu tentu sering menggunakan kaitannya untuk melukai orang, Paman. Dan bahkan mungkin untuk membunuhnya. Hai, kalau terasa pusing itu kenapa ya? Kupikir bulatnya kelapa Kalau terus dipikir rasanya semakin sakit mas Rasanya Aduh pusing aku Rasa sakit di kepala Aduh Itu sakit kepala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 dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu. Dalam episode ke-25 ini dengan judul Lidah Api Abadi. seri ke-723 ini dengan para pemain Norman sebagai Badrawati, Wendalubis sebagai Lare Angon, Aris sebagai Pamegatsi, Yati Indra sebagai Pepatan, Ayu Agustin sebagai Sesanti, Herman sebagai Kiai Pangon, dan Asdi Suhastra, pengantar cerita. Rasa apanya? Rasa panasnya. <laughs> Balsemnya pakai balsem hijau. Balsam hijau cap betet sangat sesuai untuk meringankan gejala flu, leher terasa kaku, nyeri-nyeri pada otot dan sendi, gatal-gatal serta gigitan serangga. Balsam hijau cap betet juga dapat dipakai untuk kerokan. Nomor satu digosok balsam, nomor dua terasa apanya? Terasa panasnya. <laughs> Balsemnya pakai balsem hijau cap betet. Balsem hijau cap betet produksi PT Irawan Jaya Agung Surabaya. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Pandopo padukuhan kerajaan itu kemudian gempar. Pepetan menangis sejadi-jadinya mendekap ayahnya yang terbujur beku. Ani Mangesti dan Sesanti berusaha untuk menenangkan dan menghibur gadis malang itu. Kiai Pangon kemudian berdiri. Semuanya diam untuk menerima penjelasan atas apa yang terjadi. Thank you. Berdoalah, Pepetan. Berdoalah. Semoga ayahmu tidak apa-apa. Ayah. Diamlah, Pepetan. Jangan menangis. Ayahku. Ayahmu masih hidup. Berdoalah. Jangan menangis. Ah, kami oh, mendengar mendengar jali terbakar, terbakar. Ya. Benarkah itu Kiai? Oh, benar, benar. Wah, Wah rumah kita jadi terbakar. Siapa, Siapa yang membakarnya, Kiai? Aku tahu. Kalian semuanya merasa penasaran. Aku akan menceritakan kepada kalian apa yang aku ketahui. Ah, coba. Aku minta kalian tenang, ya. Ya, ya, ya. Ayah. Ayah. Sudahlah. Tenanglah, Popetan. Lihat, ayahku akan bercerita. Dugaanku selama ini ternyata benar. Pemetik kembang itu mempunyai rambut putih. Ia masih muda, seusia kira-kira 25 tahun. Mungkin lebih sedikit. Setelah kita melakukan gerakan untuk menghadapinya, yaitu dengan mengumpulkan semua gadis di tempat ini, juga di tempat Kicalung, dan di tempat yang lain dengan penjagaan yang ketat oleh para pemuda. Pemetik kembang itu menjadi jengkel dan marah. Seperti kalian ketahui, anak Itemang Nirayunglah yang kemudian justru menjadi korbannya. Pemetik kembang itu marah dan ia kemudian membakar rumah Kito Jali. Kurang ajar orang itu. Aku iya. ingin sekali mencungkil matanya. Parah. Lalu bagaimana Kiai Pangon? Pemetik kembang itu membakar rumah kita jali memang ada maksudnya. Supaya kita terpancing dan kemudian cerai berai. Ya tentu saja jika kita semuanya sampai bercerai berai. Maka dengan mudahnya pemetik kembang itu melakukan rencananya. Mungkin dengan kasar akan mengambil gadis-gadis kita. Nah, Para pemuda saat ini sedang berusaha untuk memadamkan rumah itu. Yang terbakar kelihatannya hanya pendopo. Sedang bagian belakang bisa diselamatkan, yaitu dengan merubuhkan bangunan penghubung. Sementara itu, rupanya ada pihak lain yang berkepentingan dengan rambut putih. Ah, entah siapa dia. Yang jelas mereka seorang lelaki dan seorang bocah yang mungkin memburu dan terus membayangi pemetik kembang itu. Nah, kalian mendengar suara cambuk yang meledak-ledak? Ya, ya kami mendengar. Kami mendengar. Nah, itu suara cambuk milik si bocah yang bertarung dengan memetik kembang. Mereka berkelahi dengan menggunakan ilmu kanuragan yang kita sulit untuk mengikutinya. Nah, untunglah ada bocah dan pamannya itu. Karena nampaknya di hadapan pemetik kembang itu, kita ini bukan apa-apa. Lalu apa yang terjadi pada kita, Jali? Hadi Jali sangat marah karena rumahnya dibakar. Juga karena anak gadisnya telah dijamah oleh lelaki itu. Ia kehilangan akal. Para pemuda sebenarnya mencegah niatnya. Namun, ia seperti orang kesurupan dan pemetik kembang yang sedang bertanding dengan bocah itu melemparkan sebuah cakram mengenai dada kiri kita Jali. Nah, ini cakramnya aku bawa. Wah, aku tak menyangka. Iya, aku juga tidak mengira keadaan bisa segawat ini. Iya. Lalu, bagaimana dengan bocah dan pamannya itu, Kiai Pangon? Iya, iya, bagaimana Apa ah, itu? Apa mekat setan pemetik kembang itu melirikan diri. Akan tetapi bocah itu mengejarnya. Nah, Marilah kita berdoa. Semoga paman dan keponakan yang menolong kita itu berhasil membekuk lehernya. penjelasan Kiai Pangun itu benar-benar menggemparkan seisi pendopo. Para gadis ketakutan, mereka saling berhimpitan dengan sesama temannya. Pepetan tak mampu lagi menahan tangisnya. Manakala memandang ke arah timur, kobaran api menjilat membakar rumahnya. Sesanti mendekap tubuh sahabatnya itu. Sementara itu, tidak akan bisa melakukannya. Iya. Ya, aku terima. Ya. Iya. Hai, kalau terasa pusing tuh kenapa ya? Aku pikir bulatnya kelapa, kalau terus dipikir semakin sakit mas Rasanya Aduh pusing aku Rasa sakit di kepala Aduh Itu sakit kepala Bapak-bapak dan ibu-ibu, Anda jangan bingung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 bertanding anak tengik. Kau lah setan. Aku tidak telaten dengan pertarungan macam ini. Baik, kalau begitu, apa maumu? Jangan salahkan aku. Kalau kau sampai lumat di tanganku. Hmm. Kau akan menggunakan kekuatan pamungkas. Kau akan menggunakan kekuatan Raja kalau Cakra yang ada di telapak tanganmu itu. Boleh. Aku tak keberatan. Dan aku akan mengimbangi apa maumu. Pamegatsi yang telah direpotkan oleh ulah Badrawati itu benar-benar menjadi tidak telaten lagi. Pamekatsi menyimpan Trisula ke pinggangnya dan kemudian mengambil jarak. Pamekatsi menggosok-gosokkan tangannya. Tangan kanan yang tergenggam itu pun kemudian mengepul. Padrawati yang menyadari apa arti dari apa yang dilakukan Pamekatsi itu juga mempersiapkan diri. Kekuatan puncak dari Raja Kalacakra itu tersalur melalui cambuknya. Padrawati mengangkat cambuknya, sedang Pamekatsi mempercayakan cukup pada tangannya. Kau benar-benar membuatku jengkel. Sama. Kau juga membuatku marah. Perbuatanmu membuat siapapun marah. Bukan hanya aku yang marah. Akan tetapi, semua orang marah kepadamu. Sadarilah itu. Jangan salahkan aku jika kau mati di tanganku. Jangan sesali apapun. Jika sebaliknya, jika kau mati di tanganku, aku akan membawa mayatmu Kehadapan orang-orang yang pernah kau lukai itu. Setiap orang akan meludaimu. Oh. Aku bangunkan kekuatan puncak yang tersimpan dalam Raja Kala Cakra. Aku percaya sepenuhnya pada Yang Batara Agung yang memberikan pengalaman kepadaku. Oh. Ya! terjadi benar-benar luar biasa. Padrawati si bocah aneh itu mempercayakan kekuatan pamungkasnya dengan menyalurkannya pada cambuknya yang meledak. Manakala Pamagatsih melayang, lecutan cambuknya menyongsong dada lelaki berambut putih itu. Pamagatsih nampak mengkiat karenanya, namun ia tetap melayang menghantamkan tangannya kepada Padrawati. Padrawati terjengkang dan bersamaan dengan tubuh Pamagatsih yang ambruk pula di tanah. Keduanya kemudian tidak bergerak. Aku terlambat rupanya. Badrawati dan Pamekatsi telah menggunakan ajian pamungkas. Ya, aku harus memeriksa Badrawati. Ranti terluka agak gawat. Nafasnya menjadi kacau tidak karuan. Bisa semakin gawat keadaan bocah ini. Kalau tidak segera aku tolong. Hah? Ya, aku ingin melihat bagaimana keadaan orang itu. Apakah dia lebih baik daripada Wati? Atau justru sebaliknya? Oh, keadaan orang ini justru lebih parah daripada Wati. Aku tidak mendengar detak jantungnya. Dadanya menyisakan sebuah bekas garis biru. Cambuk pada Wati tentu dengan dasar sekali telah mengguncang isi dadanya. Oh, sayang sekali. Salah seorang dari pemilik Raja Kalacakra harus mati oleh pemilik Raja Kalacakra yang lain. Dengan demikian, kekuatan untuk menghadapi pemilik Raja Mata Durga itu berkurang akan menolongmu, Badrawati. pelengkung kepala Badriawati, Di pusainya rambut bocah yang telah menempuh perjalanan sangat panjang dengan dirinya itu. Lare Angon kemudian menempelkan tangan kanannya pada telapak tangan kanan Badriawati. Kedua wujud Raja Kala Cakra itu saling melekat. Kabut lamat-lamat muncul dari telapak tangan itu dan kekuatan dari tangan Lare Angon kemudian mengalir. Thank sadar Badrawati? Paman. Kau masih muda. Jangan mati Badrawati. Bagaimana dengan musuhku? Kau telah meretakkan dadanya. Mengaduk isinya. Orang itu mati Badrawati. Mati? Iya. Oh, syukurlah. Sebelumnya aku memang sudah mengira. Ayunan cambukku pasti akan dapat mengakhirinya. Aku salurkan segenap kekuatanku ke dalam cambuk itu Aku merasa menang karena juntai camuk itu panjang. Sebelum kekuatan dahsyat orang itu menimpaku, aku telah mengurangi kekuatannya. Hmm. Ternyata aku berhasil. Aku sarankan kepadamu, sebaiknya bersemadilah Badrawati. Kau tenangkan nafasmu yang masih belum tertata. Juga detak nadimu yang kacau balau. Jaga aku, Paman. Aku akan melakukannya. <laughs> Jangan khawatir. Aku akan menjagamu, Badrawati. Betet, betet. Nomor satu digosok balsem. Nomor dua terasa apanya? terasa panasnya. <laughs> Balsemnya pakai balsem hijau. Cabetet. Balsam hijau cap betet sangat sesuai untuk meringankan gejala flu, leher terasa kaku, nyeri-nyeri pada otot dan sendi, gatal-gatal serta gigitan serangga. Balsam hijau cap betet juga dapat dipakai untuk kerokan. Nomor satu digrosok balsam, nomor dua Terasa apanya? Terasa panasnya. Nah, <laughs> balsemnya pakai balsem hijau Cabete. Balsem hijau cabetet produksi PT Irawan Jaya Agung Surabaya. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Cendrawati duduk bersila memuja Smadi. Lare Angon hanya memandangi apa yang dilakukannya. Namun sementara itu, di dalam hati Lare Angon tak habis mengerti memikirkan keadaan yang terjadi. Bahwa sesama pemilik Raja Kalacakra bisa saling berbunuhan. Itu membuat hatinya resah. Batari Durga dengan gumpalan dendamnya lahir kembali ke dunia ini dengan tujuan menghancurkan candi Swambara Budura. Namun seorang maharesi mengejarnya, ikut lahir pula. Sayang sekali, kelahiran mereka dalam waktu yang sangat berbeda. Pemuja Durga itu sekarang hadir sebagai sosok perempuan dewasa yang mampu malang melintang sedang titisan sang maharsi itu hanya bisa menangis karena ia masih baik. Durga dikawal oleh tiga orang pemilik Raja Trinetra atau tiga mata Durga. Sedang bayi itu dikawal oleh lima orang pemilik Raja Kalacakra. <sighs> Yang aku tidak habis mengerti, begitu mudahnya pemilik Raja Kalacakra itu mati. Pacar keling gugur sebelum menaikkan tugasnya sampai tuntas. Dan yang lebih memalukan lagi, sih. Mengapa ia berperilaku seperti itu? Ia memiliki raja kala cakra. Akan tetapi, mengapa memiliki perbuatan yang sangat tidak terpuji dengan kegemarannya menodai gadis-gadis yang akhirnya ia mati di tangan Badrawati. Mati di tangan sesama pemilik Raja Kalacakra. Ini keadaan yang benar-benar gila dan sulit diterima akal. Bagaimana Badrawati? Sudah, Paman. Ah, kita kembali ke pendopo padukuhan yang sedang kisruh tadi. Kita usahakan untuk menolong nasib Kito Jali. Dan kemudian kita segera menuju ke Nusa kampangan. Berita tak sedap ini harus dilaporkan kepada kami suara. Benarkah orang itu sudah mati, Paman? Aku telah memeriksanya. Jantungnya telah berhenti berdetak, Badrawati. Aku ingin meyakinkan hal itu, Paman. Terserah. Hei, benarkah orang ini sudah mati, Paman? Benar. Belum, Paman. Oh. Orang ini belum mati. Orang ini belum mati. Detak jantungnya tidak ada, Badrawati. Tidak aku rasakan. Tapi aku yakin, ia masih hidup, Paman. Detak jantungnya sudah tidak ada, bukan? Bukan itu yang kita jadikan sebagai ukuran. Lalu? Kita harus mencurigainya, Paman. Aku harus yakin kalau orang ini benar-benar mati. Maksudmu? Bagaimana caranya agar kita yakin bahwa orang ini benar-benar mati? Maksudmu? Bukan aku bermaksud kejam. Akan tetapi, aku harus yakin, Paman. Jangan, Badrawati. Apa yang akan kau lakukan? Jika kepalanya terpisah dari tubuhnya, barulah aku yakin kalau orang ini benar-benar sudah mati. Nah, apa yang akan dilakukan oleh Badrawati? Dan benarkah Pamekasih masih hidup? Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, Ikutilah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.